Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, saya mau bertanya ini di luar tema. Kalau tidak salah saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa Allah murka kepada orang yang durhaka pada orang tuanya tapi tak pada Allah. Sebaliknya Allah ridho kepada orang yang durhaka kepada Allah tapi taat pada orang tuanya. Ini pernyataan ini apa? Benar atau salah? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Ada ungkapan yang didengar oleh Bapak. Yang kelihatannya salah dengar saja. Orang yang taat kepada Allah tapi durhaka kepada orang tua, Allah tidak akan rela. Tapi kalau ada orang taat kepada orang tua, durhaka kepada Allah, maka Allah akan ridho. Itu adalah pasti salah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Yang ada adalah riwayat ridho Allah fi ridol walidaini. Keridoan Allah adalah bagaimana orang tua ridho. Dan ridhonya orang tua adalah tetap ada aturannya di dalam urusan syariat. Nggak boleh melanggar Allah misalnya. Nah, awas kalau kamu tidak mabuk-mabukan. Nah, ini melanggar Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Dan patuh orang tua seperti ini nggak, nggak boleh. Seorang, bara, seorang tua yang tergiur dengan urusan dunia menjual anaknya, bukan menjual. Sampai ada di masyarakat sekitar kiri kanan kita itu, rupanya ada seorang menangis karena apa? Bapaknya itu punya utang. Innalillah. Sehingga dia memaksakan anaknya untuk melayani orang yang meminjami duitnya. Itu adalah dungu, goblok, tolol, bodoh, gila. Kurang lagi, tambah. Anak putrinya kemuliaannya, sehingga diberi kesempatan. Dan seorang anak boleh melawan orang tuanya dalam ini, tidak boleh patuh. Nah, nanti kena dalil ini. Nah, yang penting patuh sama orang tua. Ya asyiklah sambil berzina patuh sama orang tua masuk surga, begitu. Nggak ada. Jadi itu adalah ungkapan yang salah. Yang ada adalah ridhollah fi ridhol walidaini. Itu pun ada aturannya. Ridhonya orang tua dalam hal yang Allah tidak murka. Baik. Sehingga kalau dijabarkan termasuk seandainya kita mencari ridho Allah. Tapi murka menjadikan orang tua murka bermasalah. Ibadah banyak, sholat sana sini, termasuk dakwah. Ibunya sakit minta ditemani dakwah keliling sana sini. Atau pergi ke masjid maksiat kita. Temani ibumu. Bahkan sampai begitu pentingnya temani ibumu gak usah sholat Jumat. Gak usah sholat Jumat. Baik itu, jadi seperti itu. Nggak ada ungkapan yang seperti itu.